wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kembali antum bersama kami di edisi pagi hari ini dalam mengikuti Dauro Islam Ilmiah yang mana pada pagi hari ini akan disampaikan oleh al Muhammad Wujud LC dengan pembahasan takwa jalan menuju sukses abadi. Dan ini merupakan sesi terakhir bersama beliau di pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada beliau. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah Ihwan wal akhwat fillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah kita Telah mengumpulkan kita Di majelis yang paling mulia Yaitu majelis ilmu di mana Beberapa saat lagi Kita akan mendengarkan Tausiah Ataupun materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Wujud LC di mana ini adalah insyaallah adalah daurah rangkaian daurah yang terakhir yang berada di Batam.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 ada di liangnya memohonkan kepada seluruh kita istighfar memohonkan kepada kita pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita hadir di majlisul ilmi. Dikarenakan kita hadir di majlis yang firman-firman Allah Subhanahu wa taala kita baca yang sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita simak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya kepada keluarga dan seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah kajian kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah berkenaan dengan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkenaan bahwa hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan sukses kita akan selamat bukan hanya ketika di bumi tetapi ketika kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah wasiatnya yang disampaikan wasiat tersebut kepada dua sahabat yang mulia Abu Dhar Jundub bin Junadah yang pertama dan Muad bin Jabal Abu Abdurrahman radhiyallahu an yang kedua kepada dua sahabat yang mulia yang kita kenal dengan kesederhanaannya dalam perkara keduniaan yang itu sebagai gambar kedekatannya dia kepada akhirat yang itu sebagai gambar akan fahamnya kedua sahabat tersebut bahwa dunia adalah sementara bahwa dunia adalah darul fana bahwa dunia adalah tempat yang padanya sejenak keduanya akan tinggal. Kepada kedua sahabat yang mulia tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu kunta." Ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta di mana saja engkau berada kepada dua orang sahabat yang mulia Rasulullah SAW alaihi wasallam berpesan dan berpesan supaya keduanya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya keduanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun dia berada. Maasirul muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, sedemikian telah terbiasa telinga kita ketika mendengar seorang khatib berkhutbah, ketika mendengar seorang penceramah dalam ceramahnya, ketika seorang ustadz dalam nasihatnya, dibacakan kepada kita firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pula firman-firman tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka mereka para sahabat-sahabatnya ketika beliau berkhutbah yaitu firman Allah Ya ayyuhalladzina amanu taqwa Ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, ya ayyuhal nas ittaqu rabbakum ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua takwa ya ayyuhalladzina amanu wa sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga ayat ini adalah di antara ayat-ayat yang paling sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya. Ayat-ayat ini sampai-sampai dikatakan oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang sunnah dibaca ketika seorang khatib menyampaikan khutbahnya dibaca ketika seorang penceramah dalam memulai ceramahnya agar supaya setiap mereka para pendengar agar supaya semua mereka yang mendengarkan ceramah dan nasihatnya selalu ingat akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu bertakwa. Hendaklah kita selalu bertakwa. Kapan dan dimanapun kita bertakwa. Kapan dimanapun kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situasi yang umat Islam telah sedemikian berpuak-puak, yang telah umat Islam sedemikian sedemikian banyak berselisih, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada kita supaya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad Ibnu Sariyah. Al-Irbad Ibnu Sariyah ketika Al-Irbad Ibnu Sariyah menceritakan apa yang pernah didapatinya, apa yang pernah dilihatnya. Dia katakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kepada kita dengan nasihat yang menjadikan gemetarnya dada yang menjadikan bertetesnya air mata dari kelopaknya. Fakulna, kami tanyakan. Fakulna, kami katakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, keannaha mau'idhatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, Sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Tausiah ini adalah tausiah terakhir. Maka berikanlah pesan kepada kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda usikum bitaqwallahi azza wa jal. Saya berwasiat kepadamu supaya kamu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Sedemikian seringnya Rasulullah berwasiat agar kita agar kaum muslimin agar mereka-mereka para pengikutnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena agungnya ketakwaan kepadanya disebabkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka sebelum kita berbicara pahala ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang bertakwa maka ada baiknya kita bersama membahas ada baiknya kita bersama memahami apa itu takwa dan apa definisi takwa. Ma'asyiral muslimin, Ikhwanitillah, wa akhwati rahimani rahimakumullah. Para imatul huda memberikan kepada kita definisi takwa dengan beberapa macam definisi memberikan kepada kita makna takwa dengan beberapa macam makna. Tetapi perbedaan makna, perbedaan definisi yang disampaikan oleh mereka-mereka para a'immatul huda adalah perbedaan yang saling melengkapi dan bukan perbedaan yang saling bertentangan. Ma'asyiral muslimin, Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau menjelaskan kepada kita makna firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wahai orang-orang yang beriman hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa maka makna takwa di sini kata Ibnu Mas'ud maka makna takwa di sini kata Ibnu Mas'ud yang pertama adalah an yuta'a fala yu'sa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kepadanya kita taat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kepadanya kita tidak bermaksiat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyuzkara fala yunsa. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selalu kita ingat. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kepadanya setiap kita selalu berzikir dan kita tidak pernah melupakannya. Dan yang ketiganya wa ayyushkara fala yukfar dan Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat dan karunia-Nya kepadanya hendaklah kita bersyukur Kepadanya hendaklah kita bersyukur dari sekalian nikmat yang telah dikaruniakannya dan kepadanya tidak dibenarkan kita kufur. Kita taat dan tidak kita bermaksiat. Kita taat artinya adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan dan larangannya. Kemudian kita bersyukur dari sekalian nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita mengkufurinya dan kemudian kita dan kemudian kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah kita melupakannya. Itu definisi takwa yang disampaikan kepada kita oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sementara al muslimin definisi yang lain yang disampaikan kepada setiap kita oleh seorang tabi'iyun jalil Talak Ibnu Habib rahimahullah dia katakan bahwa takwa adalah anta malabitaatillah anta yakni anta mala bitaatillah ala nurin minallah tarju thawabawah wa anta truka maksiatawah ala nurin minallah takhafu adzabawah takwa Kata Talak Ibnu Habib rahimahullah adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Wa anta truka maksiat Allah takwa artinya adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Ala nurin min Allah Di atas cahaya dari Allah Takhafu azab Allah Karena engkau takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala Fadilatul syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin meringkas makna takwa yang dijelaskan oleh Talak Ibn Habib dalam tiga perkara, dalam tiga hal. Yang pertama, bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala fondasinya adalah al-amalu. Yang kedua, bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala fondasinya adalah al-ilmu. Dan yang ketiga, bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala fondasinya adalah al-khaufu war-raja'u. Yang pertama adalah al-amal. Bahwa tidak mungkin seorang dikatakan bertakwa kepada Allah kecuali dia beramal dan beramal itu adalah wujudnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala wa anta mala wa anta malata atawah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa antatruka maksiatullah jadi dengan takwa menjadikan kita beramal dengan takwa menjadikan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa menjadikan setiap kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ma'asyiral muslimin, adakah cukup kita beramal? Adakah cukup kita melaksanakan perintah? Adakah cukup kita meninggalkan larangan? Maka tidak. Maka yang kedua adalah al-ilmu bahwa perintah yang dengannya kita kerjakan bahwa larangan yang dengannya kita tinggal bahwa ketaatan yang dengannya kita amalkan bahwa kemungkaran yang dengannya kita tinggalkan dasarnya adalah ilmu fondasinya adalah ilmu fondasinya adalah alkitab was sunnatu Fondasinya adalah apa yang Allah turunkan kepada nabinya Al-Qur'anul Karim dan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka para sahabat-sahabatnya yaitu hadis-hadisnya yang sahih. Ma'asyiral muslimin, hari ini sekian banyak di antara kita kaum muslimin melaksanakan perkara-perkara yang dianggap sebagai ketaatan. Padahal tidak ada contohnya dari Nabi. Padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quranul Karim. Maka yang seperti ini, sungguh pun difahami sebagai ketaatan, sesungguhnya adalah tidak berhubungan dengan ketakwaan sama sekali. Hari ini ma'asyiral muslimin, tidak sedikit di antara kita telah meninggalkan perkara larangan. Tetapi ketika kita tanyakan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalilnya. Tetapi ketika kita tanyakan kepada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada dalilnya, maka larangan yang sudah kita tinggalkan yang seperti ini sesungguhnya tidak berhubungan dengan ketakwaan sama sekali. Maka apapun yang kita kerjakan dari perintah, dasarnya adalah ilmu. Maka apapun yang kita tinggal dari larangan, dasarnya adalah ilmu. Dan yang disebut dengan ilmu adalah Al-Quran. Dan yang disebut dengan ilmu adalah As-Sunnah. Dan yang disebut dengan ilmu adalah apa yang Allah turunkan kepada nabinya. nya dan apa yang Rasulullah sabdakan kepada mereka para rasul, para rasulnya. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang ketiganya adalah al khaufu war raja. Kenapa kita melaksanakan ketaatan? Kenapa kita melaksanakan perintah? Karena ada pada kita harapan dan harapan yang ada pada kita adalah surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya. Kenapa setiap kita meninggalkan larangan? Karena kita takut akan azab, karena kita takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan puncaknya adalah karena kita takut akan neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Maka itulah makna takwa yang kedua. Dari definisi takwa yang disampaikan oleh Talak Ibnu Habib yang disederhanakan oleh Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi dengan kalimat al-amalu wal ilmu wal khauf war raja. Tidak mungkin seorang berkata takwa padahal dia tidak beramal. Tidak mungkin seorang berkata takwa padahal amal yang dilakukannya tanpa ilmu. Dan tidak mungkin seorang dikatakan takwa padahal amal yang dilakukannya tanpa dibarengi dengan khauf dan tanpa dibarengi dengan roja. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim banyak menjelaskan kepada kita bahwa di antara sifat orang-orang mukmin adalah mereka adalah orang-orang yang yakhafullah yakhafu azaballah wa yarju rahmatah. Mereka adalah orang yang takut kepada Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, takut kepada neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya dan di saat yang sama mereka berharap akan kecintaannya, akan pahalanya, akan ganjarannya, dan puncaknya adalah akan surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya. Ma'asyiral muslimin, itu definisi takwa yang bisa kita nukil dari ucapan Talak Ibnu Habib rahimahullah. Kemudian definisi yang ketiga. Definisi ini adalah kita nukil dari ucapan Al Hasan bin Ali bin Abi Talib bahwa takwa adalah al khawfu min al jalili wal amalu bit tanzili war ridha bil kalili wal isti'dadu liyaumir rahili takwa adalah al khauf minal jalil takwa adalah takutnya kita kepada zat yang maha agung yaitu Allah Subhanahu wa taala takwa adalah khauf minal jalil karena takutnya kita kepada Allah maka membuahkan buah taat maka membuahkan buah amal wal amalu bitanzil dan kita melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waridha bil qalil dan ridha dengan sedikit yang kita raih yang kita dapat dari keduniaan kita wal isti'dadu rahil dan kita selalu bersiap siaga dan kita selalu berbekal untuk menghadapi yaumir rahil untuk menghadapi yaumul qiyamah untuk menghadapi hari yang setiap kita akan dihisab yang setiap kita akan dinilai yang setiap kita akan ditimbang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Barang siapa yang melaksanakan kebaikan walaupun sedikit maka dia pasti akan menyaksikan dan pasti akan melihatnya dan barang siapa yang melaksanakan kejelekan walaupun sedikit maka dia pun pasti akan melihatnya dan pasti akan menyaksikannya maka apakah yang sudah kita siapkan dari bekal yang kita miliki untuk menghadapi yang merahil maka bekal apakah yang hari ini yang sudah kita miliki untuk menghadapi hari yang tidak ada batas akhir dari hari yang kita pasti menemuinya tersebut. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan kepada kita makna takwa adalah ketika seorang hamba menjadikan antara dia dengan Allah, menjadikan antara dia dengan kemurkaan Allah, menjadikan antara dia dengan azab Allah menjelaskan kepada kita makna takwa adalah ketika seorang hamba menjadikan antara dia dengan Allah, menjadikan antara dia dengan kemurkaan Allah, menjadikan antara dia dengan azab Allah wiqayah pembatas yang pembatas itu dalam bentuk dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang pembatas itu dalam bentuk dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu-satunya jalan yang menjadikan suksesnya kita di dunia dan suksesnya kita di akhirat kelak maka tidak ada yang mesti kita lakukan kecuali kita bersama berlomba al musabaqah fil khairat al munafasa fit ta'at berlomba kita melaksanakan kebajikan dan berlomba kita melaksanakan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ikhwani ma'asyiral muslimin para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak firman-Nya menjelaskan kepada kita bahwa dia Allah adalah bersama para hamba-hambanya yang bertakwa. Inna Allaha ma'alladhi taqau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah bersama mereka para hamba-hambanya yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa mereka para hambanya yang bertakwa maka akan diberikan kepada mereka rizki rizki dan akan diberikan kepadanya jalan keluar dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan jalan keluar baginya dari seluruh problema yang dihadapinya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, bahkan terhindarnya kita dari tipu daya orang-orang kafir. Terhindarnya kita dari tipu daya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sebabnya adalah karena ketakwaan kita kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidahum syai'a dan jika engkau sabar dan jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala la yadurrukum kaidahum syai'a maka tidak sama sekali menjadikan maka tidak sama sekali menjadikan engkau terkena tipu daya mereka. Tipu daya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diperuntukkan kepada mereka-mereka para hambanya yang bertakwa. Wa rahmati wasi'at kullu syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka rahmatku kata Allah adalah rahmat yang luas yang akan aku berikan kepada mereka-mereka yang bertakwa. Dan lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka para hambanya yang bertakwa Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak keberuntungan. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang penuh dengan kenikmatan dan kenikmatannya. Ma'asyiral muslimin, Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara tentang surga, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata" khalaqallahu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara fi qalbin basar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalamnya setiap keindahan-keindahan yang mala ainun ra'at yang belum pernah mata ini melihatnya. Wala udhudun sami'at setiap pendengaran-pendengaran berita-berita yang belum pernah terdengar oleh telinga kita wala khatara fi qalbin bashar bahkan di surga berisikan perkara-perkara yang belum pernah terlintas di hati dan di benak kita itulah surga ikhwani fillah Itulah surga akhwati fillah. Itulah surga ma'asyiral muslimin yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka para hambanya yang bertakwa. Maka berbahagialah, maka bergembiralah, maka banggalah setiap kita manakala kita termasuk di antara mereka mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Manakala kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya walaupun dengan itu orang men, orang mencaci walaupun dengan itu orang tidak memuji kita dan banggalah kita dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita hindarkan, yang bisa kita tinggalkan. Walaupun dengan itu orang tidak menyenangi kita, orang mencela dan mencaci kita. Bagi kita adalah surga. Bagi kita adalah sukses akhirat. Bagi kita adalah sukses di hari kiamat kelak. Adapun apa yang kita hadapi di dunia yang hanya sejenak ini sesungguhnya adalah sesuatu yang ringan dan sesuatu yang gampang. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Di antara bentuk kesempurnaan ketakwaan yang ada pada seseorang sebagaimana dijelaskan kepada kita oleh mereka para ulama yaitu ketika seorang bukan hanya dia bisa meninggalkan yang haram bukan hanya bisa melaksanakan yang wajib tetapi dia pun melaksanakan perkara-perkara yang sunnah dan dia pun meninggalkan perkara-perkara yang makruh dia tidak cukup hanya melaksanakan yang wajib. Dan dia tidak cukup hanya meninggalkan yang haram. Bahkan setiap perkara yang sunnah dikejarnya. Bahkan perkara yang makruh ditinggalkannya. Ma'asyiral muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi para hambanya yang mukmin kepada tiga bagian, kepada tiga golongan. Tetapi dari tiga golongan tersebut, hendaklah setiap kita mencari yang terbaik, memilih yang paling utama, memilih yang paling mulia. Yang pertama adalah sabikun bil khairat dan ini mukmin yang terbaik. Yang kedua adalah zalimun li nafsi dan yang ketiganya adalah muktasid. Zalimun li nafsi adalah mereka-mereka orang mukmin yang kepada yang wajib dia yakni dia kerjakan tetapi terkadang dia pun masih meninggalkan sekali waktu. Yang kepada yang haram dia tinggalkan. Tetapi sekali waktu dia pun masih melakukannya. Selagi dua kalimat syahadat ada padanya, maka yang seperti ini disebut mukmin. Zalimun li nafsihi. Yang mendolimi dirinya sendiri. Dan mukmin yang seperti ini Semoga setiap kita dihindarkan darinya. Yang kedua adalah muktasid. Mukmin tengah-tengah. Yang wajib mereka sudah bisa kerjakan. Yang haram mereka sudah bisa tinggalkan. Yang sunnah dia belum bisa kerjakan. Yang makruh dia masih mengerjakannya. Dia hanya memilih yang wajib dan memilih yang haram. Adapun yang sunnah dan makruh, dia masih belum memberikan perhatian yang lebih kepada dua hal tersebut. Mukmin yang seperti ini dikatakan sebagai mukmin yang muktasib. Mukmin yang pertengahan dan semoga setiap kita tidaklah juga termasuk mukmin yang kedua ini. Cita-cita yang mesti ada pada kita, ma'asyiral muslimin, adalah puncak keimanan, adalah mukmin yang sejati, adalah mukmin yang sabikun bil khairat, yang berlomba dalam kebajikan, yaitu mukmin yang bukan hanya yang wajib dilakukannya, bahkan juga sunnah-sunnahnya. Yaitu mukmin yang bukan hanya yang haram ditinggalkannya, juga perkara-perkara makruhnya. Semoga kita semuanya ma'asyiral muslimin yang hadir di majelis yang mulia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melaksanakan sekian banyak perintah-perintahnya dan untuk meninggalkan sekian banyak larangan dan larangannya sehingga dengan itu sebutan dan gelaran al-muttaqun ada pada setiap kita semuanya sehingga dengan sebutan al-muttaqun maka surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya adalah menjadi tempat yang dijanjikan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, itulah barangkali beberapa hadis yang kita baca Itulah barangkali beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang kita dengar yang berbicara yang menjelaskan akan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan yang berbicara tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka para hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang telah bersama kita baca dan apa yang telah bersama kita dengar wa akhiru da'wana anil rabbil alamin masih ada kurang lebih 25 menit barangkali ada di antara ikhwah yang bertanya maka dipersilahkan ya demikian tadi penjelasan sesi pertama dari materi kajian kita pada malam hari ini, pada siang hari ini. Baiklah sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk, maka kami kembalikan kepada radio studio 1. Ya, mungkin Ustadz dapat langsung menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dapat dong, Uh, ada beberapa pertanyaan yang masuk di antaranya adalah berkenaan dengan bulan Muharram yang sering kita katakan sebagai tahun baru Hijriah. Sebagaimana orang lain memiliki tahun baru yaitu bulan Januari. Pertanyaannya, apakah ada puasa Muharram? apa yang disunahkan pada bulan Muharram puasa tanggal 9, 10 atau tanggal 10 saja. Uh, di antara sunnah yang dilakukan di bulan Muharram itu adalah melaksanakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 adalah kemarin dan tanggal 10 adalah hari hari ini. Dan yang memberikan tausiah pada siang hari ini kebetulan tidak berpuasa. Yang seperti ini tidak usah di, ditiru hmm, karena panitia yang sudah menyiapkan air kepada kepada kita maka kita meminumnya. Ya. Kalau dengan pertanyaan ini diharap untuk menyinggung maka tidak akan tertinggung. Yang jadi ada puasa tanggal 9 dan ada puasa tanggal 10 dan mudah-mudahan antum semuanya bisa melaksanakan kedua hari. Yang pertama adalah hari Tasu'a dan yang kedua adalah hari Ashura. Sembilan dan sepuluh Muharram yakni dua hari yang disunahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Ustadz, kita semua ingin menjadi orang yang bertakwa. Adakah doa agar menjadikan orang yang bertakwa? Doa secara khusus jadi kalau kemudian kita membaca zikir sobah, membaca zikir masa, kemudian kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zikir dan doa-doa yang kita ucapkan tersebut semuanya adalah bermuara kepada bagaimana setiap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa secara khusus wa apa namanya eh, kita tidak bisa atau tidak apa namanya kita ingat atau tidak kita dapatkan pada kesempatan siang berbahagia ini. Ada kaum muslimin yang mempunyai pendapat bahwa kita ini bisa masuk surga dikarenakan ketakwaan dan amal soleh kita. Benarkah pemahaman yang mengatakan seperti ini? Selain karena amal yang kita lakukan, selain karena ketakwaan yang kita lakukan, lebih dari itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semata-mata karena amal yang kita lakukan kemudian menjadikan kita masuk ke dalam surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya. Eh, barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi, maka pertanyaan tersebut insya Allah di, diutamakan begitu. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira terlalu sangat menyimpang dari materi, maka wawalam alam barangkali jawaban daripada pertanyaan tersebut mungkin bisa apa namanya secara khusus ah, disampaikan atau kemudian nanti setelah materi ini kita sampaikan barangkali kita bisa berbicara secara khusus wa alam. Ustadz bagaimana nasihat kepada suami yang bertipe kasar? Suka membentak dan enggan menolong istrinya di rumah. Pada pertemuan kita kemarin telah kita sampaikan bahwa di antara sifat yang mesti dimiliki oleh setiap kita para duat adalah kita punya akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia adalah kita berbicara lembut. Kita berbicara yang lin. Bukan hanya kepada orang lain, lebih-lebih seorang suami kepada istrinya Seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya. Dan sempat kita nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun manusia yang paling kafir di bumi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa dan Harun supaya berkata dengan ucapan yang lin. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsah. Maka suami yang kasar kepada istrinya, maka istri yang kasar kepada suaminya hendaklah membaca mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Selain daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kelembutan manakala ada pada sesuatu maka dia adalah penghiasnya. Maka bahwa kelembutan manakala hilang dari sesuatu maka itulah kejelekan daripada sesuatu tersebut firman-firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini, wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini hendaknya diulang-ulang. Hendaknya sering dibaca supaya dengannya kita bisa mensuri taladani firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ustaz, mohon penjelasan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa banyak dan diantaranya adalah bahwa mereka mereka orang-orang yang bertakwa kata Allah al-kadhimin al-ghaid yaitu mereka orang-orang yang tidak gampang marah. Ciri-ciri orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala wal 'afina 'anil nas Cirinya adalah orang-orang yang gampang memberi maaf dan tidak pendendam. Ciri-ciri orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka-mereka orang-orang yang jika melaksanakan kejelekan, kemaksiatan segera dia insaf, segera dia beristighfar, segera dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ciri-ciri orang yang bertakwa sebagiannya adalah mereka mereka adalah orang-orang yang semangat dalam bersedekah, semangat dalam berinfak, fisarrai dalam ketika sempit, fisarrai dalam ketika lapang, wa fisarrai dalam ketika sempit. Ketika lapang dan ketika sempit, mereka selalu bersedekah. Tidak hanya ketika kaya, maka ketika miskin pun dia bersedekah. Tidak hanya ketika sehat, maka ketika sakit pun dia bersedekah. Tidak hanya ketika untung, maka ketika rugi pun dia bersedekah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dalil yang mengatakan seorang mukmin dibagi tiga dinukil dari ayat berapa dan surah apa ya saya lupa tapi insya Allah setelah taklim ini bisa kita carikan ayatnya ya ini kemudian yang kedua apa nasihat Ustadz untuk istiqomah menegakkan takwa pada diri di masa badai fitnah syahwat dan subuhat Padahal kita terus untuk berusaha menuntut ilmu dan menghayati khauf dan raja. Ya, tidak ada kecuali kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berkawan dengan kawan-kawan yang saleh dan kita menjauh daripada kawan-kawan yang yang toleh sambil kemudian terus kita belajar dan sambil terus kita menghadiri setiap majelis-majelis ilmu. Dengannya insya Allah kita akan terhindar dari perkara-perkara yang kita khawatirkan tersebut. Wallahu a'lamu bisawab. Ya, barangkali untuk kajian pada pertemuan terakhir di majelis yang mulia ini kita cukupkan sampai di sini dan sebelum kita akhiri barangkali selama beberapa kali kita bertemu di majelis ini atau majelis yang lain ada kekhilafan dan ada kesalahan maka dari pribadi yang dhaif mohon dimaafkan dan semoga selama kita bertemu selama kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala selama kita membaca wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita mendapatkan sekian banyak faedah dan bertambah ilmu dan amal kita di kemudian hari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi rangkaian daurah Al Ustaz Muhammad Wujud di Batam. Kami dari panitia Lasnah Dauro Yayasan Islam Al-Kahfi mengucapkan jazakallah khairan kasiro kepada Al maupun kepada kaum muslimin yang telah membantu terselenggaranya Dauro Dauro yang telah tiga hari kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan kita. Demikianlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.